Alhamdulillah. Kita gak bersyukur kalau lampu gak mati. Kapan kita tahu nikmatnya listrik? Kalau padam itu listrik. Kapan kita tahu nikmatnya itu rumah? Kalau hancur itu rumah. Terkadang semua itu untuk mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat Allah. Kembali kepada hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin akharin yudnibun fa fayastaghfirun Allah fa yaghfir lahum. Allah akan datangkan kaum yang berbeda, generasi yang lainnya yang generasi itu berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar. Lalu mereka kembali kepada Allah. Mohon ampun sama Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa. Maka jamaah. Hal kedua yang menyebabkan musibah terjadi itu adalah kita sendiri. Kita tuh sering cari kambing hitam. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk, ya akan kembali kepada kalian. Lalu di ayat yang lainnya Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min fa famin nafsik Kata Allah ingat kebaikan yang kau rasakan nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah. Apa aja kebaikan itu. Tapi kalau engkau tertimpa keburukan itu dari dirimu sendiri. Jangan suka nyalahkan orang. Diri kita sendiri. Pernah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah kita akan hancur? Mungkinkah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Banyak ustad. Banyak ulama. Banyak orang yang beribadah. Banyak orang yang mengaji. Banyak orang yang memakmurkan masjid. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Iza kathur al Ya, apabila kemungkaran banyak terjadi, kemaksiatan merajalela, Dibiarkan yang kena musibah bukan hanya pelaku dosa. Semuanya kena. Karena mereka ikut membiarkan. Ikut mendiamkan. Yang penting saya sholat. Gak ada urusan orang mau sholat atau tidak. Gak seperti itu jamaah. Kita harus jaga bumi Indonesia ini. Bersama-sama. Jangan mau baik sendiri. Pelaku dosa itu merusak negeri kita. Kalau bicara siapa yang merusak NKRI, pelaku dosa. Pelaku kemaksiatan. Karena yang menurunkan azab itu Allah. Siapa yang bisa menggerakkan bumi ini? Bisakah tentara Indonesia mencegah terjadinya gempa? Mencegah terjadinya tsunami? Gak ada yang bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencegah terjadinya gempa. Jangan sampai azab Allah turun sama kita. Jangan mengatakan, Ustaz, di sini banyak orang baik. Iya. Apabila banyak kemungkaran terjadi dan ada pembiaran, kita mau baik sendiri, kata Nabi SAW, Naam, kalian bisa hancur. Allah mengatakan, Wattaku, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Kata Allah, kalian takutlah dengan azab, dengan kekacauan, dengan musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Mungkin kita berpikir, Ustaz, apa dosanya anak kecil Ustaz? Tertimpa gempa Ustaz. Dia nggak punya dosa. Apa dosanya binatang-binatang Ustaz? Anak punya sapi tertempa, tertimpa reruntuhan, mati. Allah sudah ingatkan. Kalian hati-hati. Dengan fitnah, dengan kekacauan, dengan adab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Supaya kita sadar. Kita tuh harus saling menjaga. Harus saling memperbaiki. sabr. Dan anak yakin Lombok akan bangkit insya Allah. Anak akan ucapkan Lombok semuanya katakan bangkit. Kalau anak katakan Lombok, antum jawab bangkit. Lombok! Bangkit! Lombok! Bangkit! Lombok! Dengan izin Allah. Insya Allah kita akan bangkit. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah nggak ingin tuh kaum terus jauh dari Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Allah kasih ujian sama mereka. Sehingga yang gak sholat jadi sholat. Yang berbuat dosa berhenti berbuat dosa. Yang lupa sama Allah jadi ingat sama Allah. Gara-gara musibah. Kita bersyukur sama Allah. Jalla Jalla. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita nggak pernah merasa takut sama Allah. Dan ingat, dosa terbesar itu adalah syirik. Kita melihat banyak ritual kesyirikan di gunung dan di pantai. Ketika ombak meluap-luap, ketika ada ada kapal yang karam, apa kata penduduk pantai? Oh, Nyai Roro Kidul marah. Engkau percaya? Bahwasanya yang menguasai lautan itu Nyai Roro Kidul. Lalu mereka berbondong-bondong menyembelih kerbau. Kepalanya dibawa dihadiahkan kepada lautan. Siapa yang menciptakan kerbau itu? Siapa yang memiliki lautan? Allah. Hati-hati. Ketika terjadi Meletus gunung Merapi, mau meletus. Itu masyarakat ada yang bikin ritual sebelah sapi kepalanya ditanam supaya gunungnya ridho sama mereka. Subhanallah. Siapa yang punya gunung? hati hati Maka antum sabar. Selama musibah itu bukan di agama kita, alhamdulillah. Bahkan banyak musibah yang membawa hikmah. Sehingga kita semakin dekat sama Allah Jalla Jalla. Kebanyakan kita tuh terus terang Islamnya keturunan. Bapaknya Islam, anaknya Islam. Bapaknya sholat, anaknya sholat. Bapaknya maling, anaknya Artinya banyak di antara kita yang tidak pernah mengkaji apa itu Islam. Sehingga sebagian melakukan dosa, terus berbuat dosa, merasa nggak dosa. Contoh nih, dosa lain yang banyak di masyarakat merajalela. Yang dianggap biasa adalah dosa riba. Di Lombok ini, di, di Simbalun ini ada nggak orang yang kerjanya meminjamkan uang? Belum selesai pertanyaannya. Meminjamkan uang tanpa bunga. Untung bilang banyak. Belum selesai pertanyaannya. Kita lihat. Dan kita merasa Pinjam duit? Enggak Ustaz, anak pinjam duit Ustaz. Anak kan enggak boleh Ustaz. Yang dosa kan dia. Kebanyakan kita mengatakan itu. Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat siapa yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam? La'ana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dijauhkan dari rahmat Allah orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Antum yang pinjam sama-sama dilaknat. Tapi kebanyakan kita kan merasa enggak anak dizolimi Islam. Masa anak pinjam satu juta bayar satu juta dua ratus. Zolim dia Ustaz. Antum juga boleh. Antum juga terlaknat. Kenapa mau? Kepepet. Beli HP Beli motor. Ada beli HP kepepet. Beli motor kepepet. Itu buat makan. Darurat saat anak. Kalau enggak mati anak. Tapi insya Allah di sini enggak ada yang mati kelaparan. Insya Allah enggak ada Allah nikmat Allah, masya Allah ada di tempat ini. Tuh riba kita merasa dosa riba ini kecil. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba. Dirhamun riba. Ya'kuluhu rajul. Wahuwa ya'lamuhu ashaddu min sittin wa salatina zanya. Kata Nabi SAW, satu dirham riba yang dimakan. Dan tahu ini hasil riba, itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Dan kita mengatakan banyak biasa. Terang-terangan. Zina masih sembunyi-sembunyi. Riba terang-terangan. Datang sama kitabnya. Assalamualaikum. Ya, berapa hari ini? Hmm? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Terang-terangan dibiarin. Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kita tuh bisa hancur gara-gara banyaknya kemungkaran yang dibiarkan. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riba 71 ba' atau 72 ba'." Dosa riba itu 70 pintu. 70 macam dosa riba itu. Tingkatannya ada 70 lebih. Satu, dua, atau tiga. Adnaha yang paling ringan dari dosa riba. Yang paling ringan dari dosa riba. Mitra yang kihar rojul ummah. Seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Yang gak biasa. Dibiarkan terjadi. Jamaah. Tapi kita ini nggak belajar agama kita. Merasa dosa, oh dosa kecil, dosa besar riba itu. Bahkan Allah mengumumkan perang. Nih. Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Wahai orang-orang yang beriman Ingat yang dipanggil yang beriman saja Yang merasa tidak beriman Tutup kupingnya Ini panggilan Allah buat yang beriman Ini pengumuman buat yang beriman apa kata Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaruma ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman, makan tuh riba. Terus makan. Kalau merasa tidak beriman. Fa'in lam taf'alu. Kalau kalian merasa beriman, tapi kalian terus makan riba, tidak ditinggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan perang sama Allah dan Rasul. Mungkinkah kita berperang melawan Allah? Maka jamaah, kita perlu belajar lagi. Sebagian orang rumahnya riba. Sawahnya riba. Motornya riba. Mobilnya riba. Dan merasa tidak berdosa. Jamaah. Ingat Allah Jalla Jalla menciptakan kita untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Maka harapan anak kita semua bangkit dengan meninggalkan dosa. Kita semua bangkit dengan yakin Allah tuh sayang sama kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Jalla jalan. Alhamdulillah masih banyak yang hidup. Bagaimana kalau kejadiannya seperti tsunami di Aceh? Bukan rumah mereka yang hancur. Bukan ladang mereka yang hancur. Ratusan ribu manusianya hancur. Rumahnya hilang. Kita masih Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk bangkit. Lakukan pekerjaan antum. Mulai setiap pekerjaan, mulai saat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluar dari rumah kecuali membaca doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula quwata illa billah. Jangan naik kendaraan kecuali baca doa. Apa doanya naik kendaraan? Nah, yang dekat anda sih. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Mana yang mau jawab tadi? Ada pertanyaan lain? Semuanya baca doa. Doa masuk isu. Tunggu dulu. Nah, pernah masuk isu enggak? Tentara nih yang mau tanya nih. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masyaallah. Tentara bisa ternyata. Masyaallah. Bagi temannya semua bisa ya. Insyaallah. Kita tiap hari masuk toilet gak pernah baca doa. Keluar gak pernah baca doa. Apa doanya keluar dari toilet? Tunggu, tunggu. Oh, Franak, Masya Allah, Masya Allah. Halo Ustaz. Antum tahu gufron? Oh, anak kasih hadiah bentar lagi. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Kasih yang kecil. Jamaah. Mulai semua langkah kita, perbuatan kita dimulai dengan doa. Yang naik motor, jangan lupa baca doa. Tidur, Jangan lupa berdoa. Bangun tidur. Apa doanya? Sebelah sini belum baca. Ayo. Nah, berdiri. Antum berdiri. Mau berdiri enggak? Eh dia ya, nah. Ayo doanya. Doanya bangun tidur. Lupa. Situ dulu, kesian mereka. Bagian sana belum dapat hadiah. Ya, ya, yang kecil. Tadi udah dapat hadiah belum? Udah. Udah. Kasih lagi, nggak apa-apa. Masya Allah. Artinya apa? Kirim. Nah, yang tahu artinya. Nah, udah dapat hadiah belum? Belum. belum. Masya Allah, Barakallah fiku. Ini orang sembalun dulu Nah, Masya Allah. Kirim ke sana. Antum sudah menikah belum? Belum. Ah ini sejak memilih meminang hingga menikah. Mudah-mudahan kita menikah. Baik. Jamaah apa doa mau tidur khusus buat warga sini? Warga Sembalun. Masya Allah. Allahumma. Tunggu dulu. Ini warga setempat nih, kita dengarkan doanya. Kalau salah kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yawamu doh, kasih hadiah, Bang. Masya Allah. Allahumma amutu ahli. Kita lihat nih, anak ingin mengingatkan. Ketika mau tidur, kita ingat kita bakal mati. Mungkin besok kita tidak pernah membuka mata kita. Ketika kita bangun dari tidur, kita ingat mati. Alhamdulillah, alladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah yang menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Wa ilaihin nusyur dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalla. Maka mulai hidup kita dengan doa. Ketika mau berbuat tanya, ini halal apa haram? Mau makan tanya halal apa haram? Anak nggak tahu di kampung kita di Jawa itu ada sistem gadai. Orang kalau nggak punya duit sawahnya digadaikan. Ada di sini. Digadaikan. Pinjam duit satu juta, gadai sawah boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Oh, masya Allah, ini jawabannya jemaah. Kasih, kirim ke belakang. Gagai itu boleh untuk jaminan. Artinya kalau saya tidak bisa bayar, sawah saya dijual untuk melunasi hutang saya. Tapi kalau anak pinjam duit satu juta, sawah anak digarap oleh pemilik uang, itu riba. Ini yang disebut lintah darat, jemaah. Orang ini susah, kepepet, sawahnya digarap sama dia. Hasilnya dimakan sama dia. Mana persaudaraan kita? Seharusnya ya, ambil sertifikatnya. Motor juga, yang gadai motor ingat gak boleh dipakai motornya. Hanya jaminan ini motor, anda pinjam satu juta. Yang dilakukan oleh banyak orang, motornya dipakai. Padahal semua manfaat yang dihasilkan dari utang piutang itu riba. Kita kalau nggak belajar, kita kalau nggak ngaji tentang Islam, nggak mendatangi ustadz-ustadz untuk mengkaji ilmu, baca Qur'annya, baca artinya, baca hadis Nabi Alaihi Wasallam. Wallahi jamaah, kita takut azab Allah terus turun, sedangkan kita merasa enggak berbuat dosa. Merasa baik. Enggak ada dosa, enggak ada baik semuanya. Disebutkan riba merajalela. yang merajalela. Dan yang biasa banyak ustaz sambil ketawa-ketawa banyak. Itu dosa jamaah. yang terakhir. Jamaah rahmatullah. Pernah Masya Allah, ada pembagian apa? Kopi, kita dapat juga. Masya Allah. Jamaah, pernah suatu hari seorang tabi'in Urwah bin Zubair. Dia berangkat dari Madinah ke Syam. Sampai Syam sana kakinya itu harus digergaji. Harus diamputasi. Maka diamputasilah kaki. Dalam proses amputasi itu sampai pingsan akhirnya Urwah. Dia dapat informasi anaknya yang paling besar bermain di kandang kuda, jatuh di injak kuda, mati. Apa yang dia lakukan? Musibah dua kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau berikan kepada aku empat. Dua tangan dan dua kaki. Dua tangan dan dua kaki. Empat yang engkau ambil cuma satu ya Allah. Bagimu segala puji dan syukur. Lihatlah kepadanya. Anaknya Urwah tujuh. Ya Allah engkau berikan kepadaku anak tujuh. Yang engkau ambil satu ya Allah. Dia mengatakan bagimu segala pujian. Kalau engkau mengambil tapi engkau menyisakan ya Allah. Kita juga katakan itu. Musibah yang menimpa kita ini. Kalau ada yang hancur rumahnya, alhamdulillah nyawa kita tidak ikut. Kalau ada yang mati satu anaknya, alhamdulillah masih banyak yang hidup. Maka lihatlah kepada nikmat Allah dan tidak melihat kepada musibah itu saja. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan sekali lagi Lombok, Lombok, Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada soal jawab. تفضل ما في مشكلة Jadi saya ingat tidak. Pada siap finish. Lain waktu insya Allah yang balik. Itu mau ada pengumuman ada apa? Yeah.